banyaknya yang bertanya tentang hames sifat hames ya. hames itu apa sih? Itu ibu dan bapak yang memiliki buku wajib yang kedua yang ditulis uh, ilmu tajwid ya, pedoman ilmu tajwid lengkap ditulis oleh Ustadz Acep Lim Ibrahim. Itu ada di halaman 33 sifat hams ya. Hams itu ya menurut bahasa ialah uh, eh, hisul khafi ya hisul khafi artinya perasaan yang halus. Sedangkan menurut istilah hamas itu jarian nafas in dan nutki bil harfi fil i'timadi alal makhraj. Keluarnya atau berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Itu hamas itu kalau apa ya? minum air teh pagi-pagi anget gitu ya ada ada ininya lemah le, tidak tidak tidak keras lembut nah, ini keluarnya berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut nah, huruf hamas itu ada 10 ada fa fa af af ada ha ada sa kan mengalir udara keluar. Ada ha, ada shin, ada kho, ada so, ada sin, kemudian kaf, kemudian tak. Kesepuluh huruf ini terkumpul dalam kalimat fahasuhu syakhsun sakata. Fahasuhu syakhsun sakata fa ha sa ha pahasuhu syakhsun sakata ya coba dihafal fahasuhu fa ha sa ha fahasuhu syakhsun shin kha sod sakata sakata sin kap dan ta itu hamas ya diingat-ingat di halaman 33 buku wajib kedua Nah, cara membunyikan hames adalah seperti menghembuskan atau mengeluarkan nafas. Baik tatkala huruf hames dalam keadaan berharokat maupun bersukun. Kecuali huruf kaf dan ta keduanya hanya terlihat hames ketika bersu bersukun atau tatkala dibaca wakaf Ini spesial untuk ta dan kaf itu at ak gitu ya, at gitu ya. Contoh-contoh bacaan yang di dalamnya terdapat huruf hamas adalah sebagai berikut. Mana? Tuh. Fa fa f fa idza nufikha. Kha-nya juga hamas. Min afwahihim. <laughs> Hamas semua tuh. Ya. Min af fa-nya. Ha alham ha alhamdulillah atau mah sukun dalam keadaan mati mahmuda salasa sa salasatun dalam keadaan mati bersukun masna ha min af fa juga hamas ya min afwahihim haknya itu ya hadada dalam keadaan mati ihdina ihdina syiratal mustaqim shin syu'uba Shin, shinnya dalam keadaan sukun la yash'urun kemudian kha khatamallah kha dalam keadaan bersukun dalam keadaan mati kha-nya yakhtasimu sad min sad min sal sadnya dalam keadaan mati islah sin ya tadi sin ini sin. sahara kha sendiri hamas kan. Yuwas sinnya dalam keadaan mati. Yuwas wisu. Kaf hanya dalam keadaan mati. Allahu ak Allahu akbar. Fathun fath itu spesial kaf dan ta jadi hamas dalam posisi mati. Sedangkan huruf yang lain hidup dan mati ada hamsnya. Paha, pahashuhu sa pahasuhu syakhsun sakata. Itu huruf hamas 10 ya. Fa fahasuhu fa ha sa ha. Syahsun shin kha sad sakata sin kaf dan ta. Apa itu? 10 daripada huruf hams itu ya. Terima kasih ya untuk yang bertanya, itulah huruf hams. Jadi hams itu kentara untuk kaf dan ta dalam posisi sukun saja mati. Sedangkan yang delapan lagi hidup dan mati, posisi hidup atau posisi sukun tetap hamznya ada. Fahasuhu fahasuhu syakhsun sakata. Ngapalin ya. Fahasuhu Syah Syahsun, sakata. Baik, itu tentang hams. Kemudian ibu dan bapak lihat kembali buku wajib halaman ke-14. Pasal kelima, di sana ada kajian tentang hukum nun mati atau tanwin. Inilah yang sering kali dikenal tatkala kita dulu di kampung belajar tajwid. Kita mengenal bahwa tajwid itu ada idhar, ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgom yang ini saja. Padahal sebenarnya aspek tajwid itu banyak, bukan hanya hukum nun mati atau tanwin. Bisa dilihat halaman 14 Hukum nun mati atau tanwin Tanwin itu apa? Itu yang patah dua, kasroh dua, domah dua Itu tanwin Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28. Mana huruf hijaiyah yang 28? Dilihat di halaman 9. Pelan-pelan ya. Treng treng. Tuh, lihat halaman 9. Mana? Ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, ada jim, ada ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, Shin, Shad, Bad, Pa, Za, Ain, Rin, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Ya. Nah, nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan 28 huruf ini terbagi menjadi empat wajah nun mati itu apa sih? Bunyi nun mati itu bunyinya kalau dilatinkan sama seperti n. Tanwin, coba dengerin. An, in, un. Apa sih tanwin? Itu patah dua, garis dua di atas, garis dua di bawah, domah. Domah yang ada kepalanya angka enam dan angka sembilan itu domah tain. An, in, un. Kalau diperhatikan nun mati min dengan an in un ujungnya apa? Ujungnya bunyi huruf n. Nah, huruf n ini akan menjadi apa manakala berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28 itu. Apakah hukum apakah bunyi n-nya akan tetap ataukah berubah? Nah, inilah inti pelajaran hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin di halaman 14 bagan dibagi 4. Ada izhar, zo izhar, ada ikhfa, ada iklam, ada idgom. Kapan izhar? Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan alif. Bukan alif sebetulnya di sini adalah yang betul hamzah. Tapi karena kadung cetakan Indonesia alif. Padahal di situ hamzah. Makanya dikatakan hamzah ain ha rin kh cetakan Indonesia tapi hamzah ini jadi alif nanti kita kita bahas apa perbedaan alif dan hamzah ya, di kampung dulu kita waktu belajar alif itu di awal iya kan Allahu Akbar itu alif atau sebagai pemanjang sedangkan hamzah itu di tengah atau di akhir kalaupun ada hamzah di awal itu kalimat tanya istifham seperti dalam bahasa Inggris dibalik. I am jadi am I. You are jadi are you. Untuk bertanya. Bertanya. Bertanya yang tidak tidak perlu jawaban. Istifham. Itu. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Citakan Timur Tengah jelas. Alif fungsinya hanya sebagai pemanjang. Bagian daripada huruf ilat. Huruf ilat. Alif, waw, ya. Huruf ilat, huruf penyakit dan dalam pelajaran tajwid itulah huruf pemanjang, mad. Mad itu manakala ketemu jodohnya. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati, bertemu dengan huruf ilat, alif, waw, ya, awaya. Itu. Jadi dalam cetakan Timur Tengah jelas fungsi alif hanya sebagai pemanjang. Pemanjang sama seperti cetakan Indonesia, cuman alif di cetakan Indonesia ditulis di awal kata, awal penulisan. Coba aja lihat. Padahal yang namanya di awal itu bukan alif, tapi hamzah. Lihat cetakan Timur Tengah pasti di atas alifnya itu ada hamzahnya. Kalau dia hidup berbaris. Kecuali dia posisi dalam keadaan sebagai huruf pemanjang. Jadi dimanapun adanya dia bu, alif itu tidak alif, tapi di atas alifnya ada hamzahnya. Di awal, apakah dia sebagai istifham atau di tengah atau di akhir, kalau dia berbaris itu adalah hamzah, bukan alif. Makanya kalau nanti kita kursus bahasa Arab, kemudian menulis Allahu Akbar tidak pakai hamzah, itu di di apa? Ana misalnya. Ana. A-nya kan alif kalau cetakan Indonesia nulis ana pakai alif tanpa pakai hamzah itu dicoret dia salah coba deh gitu ya nah, ini hamzah kembali kepada tema kita nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf izhar yang enam hamzah ain ha gin kho maka bunyi nun mati bunyi n tadi menjadi tetap jelas min in an in un jelas beda dengan ikhfa nun matinya menjadi samar, remeng-remeng jauh antara bunyi nun mati dengan huruf sesudahnya samar. Kapan kalau nun mati atau tanwinnya berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15. Ya. Di sini urutan di sini ikhfa itu urutannya lain ya dengan urutan yang kami miliki. Jadi sod, dal, sa, kaf, jim, shin, kop, sin, dal, po, zai, fa, ta, do, zo. Di, di majelis talim di kita dirubah lagi dirombak. Tasa, dal, dal, zai, jim, sin, shin, shad, do, fa fakoka. Lebih mudah. Coba coba buktikan. Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15 menjadi samar. Samar dominan eng. Walaupun nanti tidak semua eng eng ada yang ada yang eng banget kalau nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kop jadi eng abad ada yang ausat ada yang akrob itu tasa dal la zaijim sin shin shad dad ta za ta za fakoka kalau lam nanti samsiah jadi bunyi nun matinya nun mati atau tanwin bunyinya notabene untuk bunyi nun mati atau tanwin kan n-n juga. N ini berubah seakan-akan jadi tambah g jadi eng itu untuk mudahnya aja. Kalau idhar kan n-nya tetap n. Tulisan dan bacaan tetap. Sedangkan ikhfa n-nya tambah g jadi eng. Sedangkan iklab bunyi nun matinya n-nya berubah menjadi m. Walaupun nanti dia harus disertai dengan samar sedikit seperti ikhfa sedikit. Seperti saat bunyi nun mati ketemu fa ikhfanya. Kapan? Kalau nun mati atau tanwinnya bertemu dengan ba. Kemudian idgom kalau nun mati atau tanwin ya nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf idgom yang enam. Apa itu? Ya, yarmaluna. Ya ro mim lamu nun huruf idgom ada enam itu ya hmm. yarmaluna ya ro mim lam o non. idgom dibagi dua ada idgom bi guna ada idgom bila guna ada idgom bi guna bi dengan guna dengung ada bila guna bi dengan la tidak guna dengung tidak tanpa jadi tidak pakai dengung. Apa sih bedanya? Jadi diidgomkan, dileburkan kepada huruf sesudahnya biguna disertai dengan dengung, bila guna tidak dengan dengung. Dari huruf idgom yang enam, yarmaluna, ya ro mim lamo nun ini dibagi dua. Ada idgom biguna, diidgomkan, dimasukkan seakan-akan huruf huruf hidup huruf mati itu masuk ke huruf hidup. Jadi seakan-akan huruf itu tidak ada seakan-akan. Dalam bunyi memang tidak ada. Dalam tulisan kan ada. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf huruf yang enam. Eh, yang enam ini dibagi dua jadi empat. Jadi bigunah empat. Yanmu. Ya nun mim waw. Nah, nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang empat. Ya nun mim waw. Maka dimasukkan, dileburkan tanpa disertai dengan dengung yanmu itu idgham bi gunnah. Sedangkan nun mati atau tanwin manakala berhadapan dengan huruf lam atau ro maka dimasukkan, dileburkan, diidgomkan tanpa disertai dengan dengung, tanpa dengung. Bi dengan la tidak, guna tidak pakai guna, tidak pakai dengung. Lebih jelas di halaman 15. Nun mati atau tanwin bila menghadapi huruf hidah yang empat ya maaf nun mati dan tanwin ini secara umum dulu ya nanti diedit nun mati dan tanwin bila bertemu atau menghadapi dengan huruf hijaiyah yang 28 terbagi empat wajah yang pertama idhar jelas jelas apanya nun mati atau tanwin itu ujungnya jelas bunyi n-nya bunyi n ini jelas manakala berhadapan dengan huruf-huruf idhar yang Idhar halki. Idhar ini disebut juga idhar halki karena hurufnya huruf tenggorokan. Nun mati atau tanwin dibaca terang, jelas, tegas, zahir, berbunyi n dengan tidak memakai gunnah. Yaitu bila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan sesuatu huruf idhar. Disebut juga idhar halki karena huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf halki huruf-huruf halki, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf idhar ada enam. Sebetulnya di sini tulisannya kurang tepat. Jadi di atas alifnya ada hamzahnya. Hamzah ha, ain ha, gin ho. Hamzah ha, ain ha, e, gin ho. <clears throat> Itu ya huruf idhar. Hamzah ha, ain ha, gin ho. Atau di taklim kita, aha kho agoha. Tapi cetakan Indonesia kadung. Itu alif ya. Nah, huruf tersebut dikumpulkan pada huruf-huruf pertama dari kata-kata ahi, haka ilman hazahu ghair khasir. Akhi a haka ain ain ilman ha ha hazahu ghin eh, ghairu kha khasir atau sering juga hamzun pahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u itu ya ingat dulu lagi belajar pertama Tajud Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u Hamzun ha' hamzun paha ha hamzun paha Usuma ain ainun ha u muhmalatani summa ghinun u ya itu atau irhi kha'a alif ghin ha irhi kha'a ya ahli tulisannya memang alif padahal bukan alif ya hamzah tadi ya sudah dijelaskan bedanya alif dan hamzah yang sebenarnya nah, di halaman 15 buku wajib kita nun mati bertemu dengan huruf idhar ada dua macam yang pertama nun mati pada satu kalimat huruf idhar di kalimat lain contoh min ummatin hukumnya idhar kenapa karena nun mati ketemu alif. Memang alif tulisannya, padahal itu bukan alif ya, hamzah. Sudah paham ya tadi perbedaan alif dan hamzah. Tapi fisik cetakan Indonesia seperti ini. Nun mati ketemu alif tidak salah kalau melihat seperti ini. Tapi nanti cetakan Timur Tengah min ummatin di atas alifnya ada hamzahnya. Katakan bahwa nun mati atau tanwin hukum idhar ini tulisan dan bacaan sama. Terlebih kalau dilatenkan ditulisnya kan min min ummatin. Dibacanya juga seperti itu, tapi tanpa dihentak. Untuk belajar untuk pemula yang terlambat dihentak perlu. Karena kalau gitu susah untuk idhar ini. Kadang-kadang nanti idhar dibaca idgom, idgom dibaca idhar dibalik-balik. Min ummatin. Tidak apa-apa untuk latihan. Tapi setelah bagus, setelah paham perbedaan satu dengan yang lain, hentakan tidak boleh ada lagi. Min, min ummatin. Tanpa ditahan. Min ummatin. In huwa hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Min ilmin hukumnya idhar. Halaman 16 ya, paling atas min ilmin. Nun mati ketemu ain. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ain. Min ghillin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ghin. Min khairin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan kh. Min hasanatin. Hukumnya idhar. Kenapa? karena nun mati bertemu dengan ha. Dibaca nun matinya jelas bunyi n-nya. Tulisan dan bacaan sama tanpa ditahan, tanpa dihentak. Tetapi untuk pemula yang tengah latihan dihentak tidak ada masalah. Yan'iku hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ain satu kata atau satu kalimat. Kata dalam bahasa Arab itu kalimat. Yan hauna. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Yan auna. Hukumnya idhar. Karena apa? Karena nun mati ketemu hamzah. Alif itu jadi hamzah kan? Sudah paham ya? Seringkali saya ungkapkan berulang-ulang karena sudah keliru dalam penulisan kita. Kadang-kadang kita menulis hamzah hanya alif saja. Padahal harusnya ada hamzah di atasnya. Tanhituna hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ha. Fasayun ghiduna hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan rin. Tuh fasayun nun mati ketemu rin. Itu rin dalam posisi di tengah. Wal munkhaniqatu hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati wal mun nun mati ketemu kho. bunyi nun matinya n-nya jelas tetap tulisannya tetap seperti ya bacaannya juga sama. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya begitu, dibacanya juga itu. Bunyi N-nya ada dalam tulisan, dalam bacaan juga ada. Nanti lain dengan idhar, idhar ini lain dengan idgom, dengan ikhfa atau iklab. Wal mun khonikotu. Halaman 16 paling bawah, tanwin bertemu dengan huruf idhar hanya dalam satu macam yaitu tanwin di satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Tidak ada tanwin yang bertemu dengan huruf idhar di satu kalimat. Contoh, min ummatin ajalaha. Hukumnya idhar. Kenapa? Satu, ada nun mati ketemu hamzah, ketemu alif. Kemudian ummatin itu tanwin, tanwinnya kasroh di bawah baris dua di bawah. kasroh tain boleh atau tanwin bertemu dengan alif. Memang alif tulisannya padahal itu hamzah. Harusnya tanwin ketemu hamzah. Jurufin harin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena kasroh tain kasroh tain dua. Atau tanwin. Ketemu atau bertemu dengan ha dada ghaniyun anil alamin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin atau karena domahtain ketemu dengan ain. Ghaniyun bunyi n-nya jelas. Tulisan dan bacaan sama. Li ahadin indahu hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan ain atau tanwinnya di sini tanwin itu dua ya maaf, tanwin itu tiga unsurnya. Fathah tain, kasrah tain, domah tain. Maksudnya tanwin itu patah tain, patah dua. Li ahadin itu idhar, kenapa? Karena tanwin atau kasrah tainnya ketemu dengan ain. Ain di situ adalah ikhfa karena nun mati ketemu dal. Jadi li ahadin indahu. Li ahadin indahu ya kemudian alimun hakim hukumnya idhar kenapa karena domah tain bertemu dengan hak atau tanwin bertemu dengan hak tulisan dan bacaan sama azizun ghafur hukumnya idhar kenapa karena domah tain karena atau bisa dikatakan karena dua ini tanwin ketemu dengan orin. Maghfiratun khair. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin ketemu kho. Atau dommah ketemu kho. Zarratin khaira. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin. Tanwinnya di sini kasroh tain berhadapan dengan kho. Hukumnya idhar. Cara membaca idhar ini pada nun mati atau tanwin ini cukuplah dibaca terang bunyi n. Ya, bunyi n-nya tetap. Nah, tanpa ditekan atau disentak kecuali untuk ibu dan bapak yang masih belajar. Untuk yang taraf belajar tidak masalah. Gitu ada hentakan karena itu tadi untuk pemula itu susah membedakan nun uh, hukum nun mati ini tasjidnya juga susah. nada masalah ya. Untuk pertama, untuk awalan tidak masalah. Itu. Coba dilihat dari halaman 15 cara bacanya min min ummah. Kalau dihentikan begitu kan? Tapi kita baca secara lengkap aja. Min ummatin in huwa itu aja. Halaman 16 min ilmin min ghillin min khairin min hasanatin yan'iku yanhauna yan'auna tanhituna fasayun ghiduna wal munkhaniqatu kalau dihentikan jadi wal wal munkhaniqah halaman 16 min ummatin ajalaha jurufin harin ghaniyun ghaniyun anil alamin li ahadin tanwin tuh ya tasrah tain li ahadin eh, ikhfa li'ahadin indahu alimun tanwin domatain alimun hakim azizun ghafur maghfiratun khair zarratin khaira itu ya baik kita aplikasi lihat ke surah kejut amah ya kita coba lihat mana ada idhar enggak dimulai dari surah ke-101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al ini juga idhar, tapi nanti idhar hukum lamati atau idhar komari, komariah ya. Al-qari'ah mal qari'ah. Kau dihentikan. Disambung karena ini wakofla ya disambung utamanya tapi dihentikan ada masalah karena ada nomor ayat nomor ayat nilainya sama seperti wakaf mutlak Al-Qari'atu mal-Qari'ah Wa ma adraka mal-Qari'ah يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من إخفاء نون mati ketemu فأما من ثقلت hamas yang tadi ya Hamas itu ada 10. Ya, tadi eh, sudah mulai dihafalkan itu ya. Di antaranya ta dan kaf apabila dia mati. Ya, itu Hamas di sifat-sifat huruf ya. Makharijul huruf. Eh, ada 10 Hamas itu ya. Dia ya, di antaranya ta manakala dia mati. Tak ta dan kaf mati jadi hams. Itu di buku wajib kita di halaman 33. Pahassuhu syakhsun sakata. Pahassuhu syakhsun sakata. Fa ha sa ha shin kha sad sin kaf ta itu huruf hamas ya Pahas suhu syakhsun sakhsun sod sakata. Sepuluh. Ya. Khusus ta dan kaf hamasnya kalau mati aja. Ayat enam Fa'am gunnah فأما من ثقلت موازينه fahuwa في عيشة tinnya jadi tir tuh idgham bila gunnah فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار نار حاميه Ternyata dari sekian banyak bacaan yang idhar cuma ada narun doang. Domah tain, tuh. Domah tain atau tanwin, domah tainnya ketemu ha. Narun, narun hamiyah. Takasur. Surah ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hatta حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون bukan la tarahun bukan ha tapi wow لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ itu ternyata hanya ujungnya juga idharnya yauma idzin kasroh tain kasroh dua itu ya tanwin yauma idzin anin naim kasroh tain ketemu ain. Hanya itu idharnya. Kalau di atas tadi narun, di sini aini yauma izin ya. Thumma latus'alunna yauma izin anin na'im. Wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wakob isaroh. Kalau disambung wakob isarohnya di wasal nggak ada. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا Kenapa? Karena napasnya nggak cukup. Kalau cukup pun terusin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر jangan sao so itu ya wal asr wal asri innal insana lafi khusrin illa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Fakol aja kubro yang akbar karena bertasjid kalau dihentikan di situ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الهمازة ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wai wailul idgham bila gunnah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil juga idgham bila gunnah. Alladhi jama'a malau idgom bi gunnah. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu an gunnah. Yahsabu anna malahu akhladah. Marsilah tawilah lahu'a. Kalla layum iklab كلا لينبذن في الحطمة وما أد قال سجرا وما أدراك ما الحطمة حاني حمس نار الله الموقدة التي تطلع التي تطلع على الأفئدة Innaha alaihim idgomimi innaha alaihim muqsadah fi amadin jadi idgombi bi gunnah tanwin kasrah tain ketemu mim fi amadin mumaddada Bismillahirrahmanirrahim Alam idhar hukum mimati Ahlam tahu, "Kaiyfa fala Rabbuka bi ashabil fiil." Mad arabic sukun. Alam idhar hukum mati. Alam ya jagal idhar hukum lama mati. Alam ya jek kalau kelas sugro. Alam ya jagal kaidahum fi taubnil. Kalau disambung fi taub dilu idgombi guna. Wa'ar ronya tebel sebelum rok mati ada baris di atas. Wa arsala alaihim tayran. Nah idhar. Tanwin ketemu alif. Padahal bukan ketemu alif ya, sudah jelas tadi. Tanwin ketemu hamzah. Tanwinnya patah tain. Wa arsala alaihim mimati ketemu to idhar hukum mimati. Wa arsala alaihim Tayuran ababil. Mad adil sukun. Tarmihim ikhfas sapawi. Tarmihim mihijaratin Tinnya jadi tim idgom biguna. Tarmih tarmihim mihijaratin min sijil. Faja'alahum idharukum mimati faja'alahum ka'asfim idgham biguna faja'alahum ka'asfim ma'kul sadaqallahul azim